أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah nama-nama yang maha baik maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng Yang menyimpang Di dalam keimanan terhadap nama-nama Allah tersebut Mereka kelak akan mendapatkan pembalasan atas dosa yang telah mereka kerjakan. Maka ayat yang mulia ini terkandung padanya kewajiban mengimani nama-nama Allah yang maha indah yang terkandung padanya sifat-sifat Allah yang maha mulia. Bab ini masih ada hubungan dengan bab sebelumnya terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena termasuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah mentauhidkannya di dalam al-asma wa sifat dan telah kita jelaskan makna Allah Allah Allah memiliki nama-nama yang maha indah nama-nama yang maha baik adalah setiap nama Allah mengandung sifat yang maha sempurna yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun itulah makna al-husna kenapa disebut nama Allah itu husna yang maha baik yang maha indah karena terkandung padanya sifat-sifat yang maha sempurna yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun tidak mengandung kekurangan sedikit pun oleh karena itu juga di antara nama Allah adalah Assalam. di antara nama Allah adalah Assalam. salam disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23 Al-Malikul Quddusus Salam Allah adalah Al-Malik Raja Al-Quddus yang maha suci Dan Assalam Apa arti Assalam? Artinya yang maha memberi keselamatan serta selamat dari semua kekurangan Allah yang maha memberikan keselamatan dan Allah selamat dari semua kekurangan maka Allah semua sifat-sifatnya sempurna tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Itulah sebabnya nama-nama Allah disebut Al-Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang maha indah atau maha baik Karena dalam setiap nama Allah Mengandung sifat-sifat yang sempurna Tidak ada kekurangan sedikit pun. Makanya sebagaimana sudah kita bahas juga kalau sesuatu diklaim sebagai nama Allah tetapi tidak terkandung padanya sifat yang sempurna maka pasti itu bukan nama Allah sebagaimana ada segelintir ulama yang berpendapat ad-dahar itu nama Allah Nama Allah Ad-Dahar, waktu. Kenapa? Karena ada hadis. Nabi SAW mengatakan La tesubbud dahar Fa inna allaha huwa dahar Jangan kalian mencaci ad-dahar Waktu Karena Allah dialah ad-dahar Dialah waktu Tapi kalau kita perhatikan Apa keindahan yang terkandung dalam nama Waktu apa sifat Allah yang maha sempurna yang terkandung dalam nama waktu? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Beda dengan Ar-Rahman yang maha penyayang Ar-Rahim yang maha pengasih Jelas terlihat padanya kandungan sifat yang sempurna Sifat kasih sayang tapi ad-dahr waktu apa maknanya? Apakah terkandung makna yang maha sempurna? Jawabannya tidak. Maka itu pasti bukan nama Allah kalau tidak terkandung padanya pensifatan yang sempurna untuk Allah. Dan ternyata lanjutan hadis menjelaskan kepada kita maksud Nabi SAW alaihi wasallam Allah adalah waktu adalah penguasa waktu. Sebagaimana lanjutan hadis, yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikan malam dan siang. Allah yang menguasai waktu malam dan siang. Jadi maksud hadis tersebut adalah Allah sang pemilik dan penguasa waktu, bukan Allah waktu itu sendiri. Iya. Jadi jika ada sesuatu yang diklaim sebagai nama Allah tapi tidak mengandung makna yang sempurna, tidak mengandung makna sifat Allah yang sempurna, itu pasti bukan nama Allah. Apalagi kalau sesuatu itu mengandung makna yang buruk itu lebih-lebih lagi tidak mungkin itu nama Allah tidak mungkin itu nama Allah Azza wa Jalla walaupun terkadang di satu sisi bisa jadi itu sifat Allah contoh jemaah sekalian sifat makar wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin mereka berbuat makar yaitu orang-orang kafir dan Allah pun berbuat makar dan Allah sebaik-baik yang berbuat makar maka di antara sifat Allah adalah berbuat makar kepada orang-orang kafir. Tapi mungkinkah Allah dinamakan sebagai Al-Makir yang maha membuat makar? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena pertama memang tidak ada dalilnya. Yang ada dalil adalah sifat Allah berbuat makar kepada orang kafir. Tidak ada dalil penamaan Allah terhadap eh, penamaan nama Al-Makir terhadap Allah. Jadi tidak semua yang merupakan sifat Allah lalu menjadi nama Allah. Tapi setiap nama Allah pasti terkandung sifat Allah. Maka tidak ada dalil Allah bernama yang membuat makar, yang maha membuat makar, al-makir. Tapi ada dalil menunjukkan itu sifat Allah Berbuat makar kepada orang kafir Maka tidak boleh kita namakan Allah dengan Al-Makir Ini alasan yang pertama Alasan yang kedua Karena nama Allah Karena penamaan Al-Makir Itu mengandung dua makna Bisa bermakna baik Bisa bermakna buruk Nama Al-Makir Bisa mengandung dua makna Makna baik, makna buruk kalau berbuat makar kepada orang kafir membalas makar mereka itu bermakna baik tapi kalau berbuat makar kepada orang-orang beriman itu tidak mungkin tidak mungkin Allah lakukan karena itu keburukan berbuat makar kepada orang-orang beriman yang tidak pantas ditimpakan makar kepada mereka iya jadi kalau ada satu nama mengandung makna baik dan mengandung makna buruk. Itu juga pasti bukan nama Allah. Dan terlebih lagi apabila hanya mengandung makna buruk. Contohnya jemaah sekalian, kalau sesuatu hanya mengandung makna buruk, maka kedua-duanya tidak mungkin. Tidak mungkin menjadi sifat Allah tidak mungkin menjadi nama Allah. Contohnya sifat khianat. Sifat khianat. Sifat khianat dalam semua bentuknya buruk, tercela. Baik berkhianat kepada orang-orang yang beriman maupun berkhianat kepada orang-orang kafir. Makanya kita umat Islam diwajibkan untuk selalu menunaikan amanah dan menepati janji walaupun kepada musuh walaupun kepada orang kafir oleh karena itu ada larangan keras membunuh orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin perjanjian keamanan perjanjian gencatan senjata dan perjanjian sebagai warga negara negeri muslim itu dosa yang sangat besar, membunuh orang kafir yang ter, terikat perjanjian. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian? Ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka lalu ada orang muslim yang membunuh salah seorang dari mereka maka dia tidak akan mencium bau surga padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan dan juga dampak buruknya ketika kita berkhianat kepada mereka maka itu akan menjadi penghalang mereka masuk Islam nanti mereka akan mengatakan ternyata begitu agama Islam mengajarkan pemeluknya mengkhianati janji tidak amanah Makanya dilarang keras Kita bersifat khianat Kepada kawan maupun kepada musuh Kepada musuh sekalipun dilarang Kepada orang-orang kafir Apalagi terhadap sesama muslim Iya Jadi Allah tidak mungkin bersifat khianat Makanya Sifat itu ada tiga Yang pertama Sifat kesempurnaan tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun maka sifat seperti ini disifatkan kepada Allah semua dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang sifat Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat yang apabila dilihat dari satu sisi adalah sifat sempurna tapi dilihat dari sisi yang lain adalah sifat yang kurang contohnya itu tadi makar berbuat makar maka sifat seperti ini tidak boleh disifatkan kepada Allah kecuali ada keterangan contohnya jemaah sekalian tidak boleh kita mengatakan Allah berbuat makar kalimat ini harus dilanjutkan berbuat makar kepada orang kafir. Jangan dikatakan Allah berbuat makar saja. Katakan Allah berbuat makar kepada orang kafir. Sehingga maknanya menjadi benar, maknanya menjadi sempurna. Iya. Yang ketiga, sifat-sifat yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun dilihat dari sisi manapun. Contohnya sifat khianat, berdusta dan lain-lain. Itu tidak mungkin sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, yang menjadi nama Allah yang sesuai dengan nama-nama Allah hanyalah bagian yang pertama. Nama Allah hanyalah yang menunjukkan sifat yang sempurna. Tidak menunjukkan sifat yang sempurna dari satu sisi tapi tidak sempurna dari sisi yang lain tidak pula mungkin menunjukkan kepada sifat yang kurang dilihat dari sisi manapun seperti sifat khianat. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini beberapa kaidah yang terkait dengan nama Allah Azza wa Jalla. Dan inilah arti nama Allah As-Salam yang tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun. Assalam keselamatan. Artinya apa? Allah yang maha selamat dari semua kekurangan, dari semua aib. Maka Allah dan sifat-sifatnya yang terkandung dalam nama-namanya tersebut tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu juga semua perbuatan Allah sempurna. Dan Allah Maha mampu untuk menyempurnakan agamanya. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untuk nikmatku maksudnya nikmat agama Islam dan telah Kuredoi Islam sebagai agama bagimu karena Allah Maha sempurna sifat-sifatnya semua sifat-sifatnya sempurna sehingga Allah Maha mampu menetapkan agama yang sempurna sehingga termasuk prinsip keimanan kita mengimani agama kita yang mulia ini adalah agama yang sempurna. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakannya. Dan dia pemilik sifat-sifat yang maha sempurna. Dia maha mampu melakukannya. Oleh karena itu, apabila agama kita sudah sempurna, tidak boleh kita tambah-tambahi sebagaimana tidak boleh juga kita kurang-kurangi. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ucapan salam. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ucapan kita ini mengandung makna doa. Mengandung makna doa. Assalam di situ artinya adalah at-taslim sama dengan al-kalam artinya adalah at-taklim jadi konteksnya Assalamualaikum artinya adalah semoga Allah menimpakan melimpahkan keselamatan kepadamu. Seperti al-kalam Jadi itu adalah doa Permohonan kepada Allah Itu adalah doa Permohonan kepada Allah Azza wa Jalla Oleh karena itu Dilarang Mengucapkan Assalamu ala Allah Keselamatan atas Allah Karena Allah sudah memiliki nama Assalam Allah sudah Maha selamat Kenapa didoakan lagi? Yang kedua, karena Allah nggak butuh didoakan. Yang butuh didoakan adalah makhluk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalimat seperti ini. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh penulis fi sahih di dalam as-sahih yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala beliau berkata, "Kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu 'ala Allah min ibadihi." Beliau menceritakan kami dahulu pernah Solat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kami pun membaca Assalamu Allah min ibadihi Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya Maksudnya hamba-hambanya Berdoa kepada Allah Agar Allah menyelamatkan dirinya sendiri Assalamu ala fulan wa fulan Jadi ini dalam tasyahud. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu pun bersabda, "La taqulu assalamu ala Allah." Jangan kamu katakan keselamatan atas Allah. Fa inna Allah huwa salam. Karena sesungguhnya Allah dialah as-salam. Maksudnya dia sudah memiliki sifat keselamatan. Jadi tidak boleh lagi mendoakan supaya Allah menyelamatkan dirinya sendiri. Itu enggak perlu. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka sebab mengapa itu tidak boleh. Dan sebab yang kedua, karena Allah didoakan permohonan itu dimohonkan kepadanya. Bukan dimohonkan untuknya sebab dia tidak butuh untuk diselamatkan. Yang butuh diselamatkan adalah hamba. Jemaah sekalian inilah satu hadis dalam bab ini. Bab ini hanya ada satu hadis. Ya. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini sesuai dengan judul bab tidak boleh mengucapkan keselamatan atas Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apa sebabnya. Sebab Allah dia sudah selamat. Bahkan namanya adalah As-Salam yang maha selamat dan maha memberikan keselamatan. Maha selamat artinya maha selamat dari semua kekurangan dari semua aib, dari semua celah. Semua sifat-sifatnya sempurna. Dan dia memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Dia tidak butuh untuk diselamatkan, tapi hamba yang butuh untuk diselamatkan. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita pendidikan yang baik, pengajaran yang bagus. Apa itu? Apabila kita menjelaskan satu perintah atau larangan, hendaklah kita jelaskan sebabnya. Hendaklah kita jelaskan sebabnya. Ini pelajaran lain yang terkandung dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat mengucapkan assalamu ala Allah. Keselamatan atas Allah. Kemudian beliau jelaskan apa sebabnya. Karena Allah dialah Assalam. Maka para ulama mengatakan ini termasuk metode pendidikan yang baik. Kalau kita menyuruh anak kita solat Jelaskan kepadanya mengapa harus sholat. Kalau kita melarang anak kita mengucapkan kata-kata kotor, jelaskan kepadanya mengapa itu dilarang. Ini akan lebih memberikan pengaruh terhadap jiwa anak kita untuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Maka ini metode yang bagus. Lebih bagus lagi ketika kita melarang sesuatu kita juga menambahkan dengan pemberian solusi. Ini juga metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat bacaan yang seharusnya mereka baca yaitu bacaan di dalam tasyahud at-tahiyatu dan seterusnya itu sebagai gantinya sama dengan larangan meminta perlindungan kepada selain Allah maka diganti dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau diganti dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan seterusnya. Ini juga metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau melarang sesuatu, beliau memberikan solusinya. Beliau berusaha memberikan solusinya. Kenapa? Itu semua untuk mempermudah orang yang dilarang itu meninggalkan yang haram. Karena dia tahu ada solusinya. Dan itu sudah sifat syariat. Tidaklah syariat melarang sesuatu kecuali pasti memberikan solusi yang lebih baik. Syariat melarang riba, solusinya jual beli yang halal. Syariat melarang zina, solusinya nikah. Demikian seterusnya. Selalu ada solusi yang terbaik. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini keharusan memberi pengajaran yang baik kepada orang yang belum mengetahui dan tidak boleh mendiamkan kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan ini termasuk sifat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani dalam hadis yang mulia ini. Jika beliau mendengarkan kalimat yang mengandung kesalahan, walaupun orangnya tidak bermaksud, maka beliau akan menegur. Maka beliau akan menegur. Tentu ketika sahabat mengatakan Assalamualaikum, sama sekali sahabat tidak bermaksud mengatakan Allah masih punya kekurangan. Tentu tidak. Tetapi kalimat itu mengandung makna tersebut sehingga tetap saja dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini di sini juga terkandung pelajaran kalau kita berbicara tentang Allah, kita harus memilih kalimat-kalimat yang terbaik. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang mengandung celaan. Makanya tidak pantas kalau nama dan sifat-sifat Allah diterjemahkan ke bahasa-bahasa gaul. Diterjemahkan ke bahasa-bahasa gaul itu sangat tidak pantas. Karena itu mengandung perendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga mengandung makna-makna yang buruk. Walaupun orang yang mengatakan dia nggak bermaksud buruk. Dia mengan, dia yang dia maksudkan tentu makna yang baik. Tetapi sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, apabila mengandung makna yang buruk, itu nggak pantas disematkan kepada Allah. Kalaupun harus disematkan, syaratnya dua. Yang pertama ada dalil, yang kedua tidak boleh dengan kalimat yang terputus. Kalimatnya harus lengkap. Contohnya itu tadi, Allah berbuat makar. Sampai di situ saja nggak boleh. Harus kita lanjutkan kalimat ini. Allah berbuat makar kepada orang-orang kafir. Iya. Jadi harus hati-hati berbicara tentang Allah. Karena hakikat tauhid adalah pemuliaan, pengagungan dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat tauhid, cinta dan pengagungan serta pemuliaan kepada Allah. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan artinya apa jemaah sekalian orang musyrik pun masih memuliakan Allah tapi tidak mereka lakukan dengan sebenar-benar pemuliaan oleh karena itu tauhid itu adalah hakikatnya pengagungan dan pemuliaan kepada Allah disertai dengan kecintaan kepadanya maka hati-hati memilih kalimat-kalimat ketika berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Iya. Pelajaran yang lainnya mungkin terakhir yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis ini sama sekali bukan dalil kita boleh mengada-ada dalam agama. Kenapa? Alasannya kata mereka sahabat pun suka buat-buat bacaan sendiri. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jawaban terhadap orang yang mengatakan demikian, jawaban yang pertama, justru hadis ini menunjukkan sahabat telah berbuat kesalahan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang melakukan kesalahan tersebut masa orang berbuat salah mau diikuti sahabat tidak maksum ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini sahabat tidak maksum mereka bisa saja melakukan kesalahan ini juga pelajaran penting jamaah sekalian padahal para sahabat itu adalah sadatul awliya pemimpin para wali Allah pemimpin para wali-wali Allah dan guru mereka adalah pendidik yang terbaik Nabi Muhammad SAW wajarlah kalau mereka menjadi umat yang terbaik Rasulullah SAW menegaskan khairun nasi korni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu murid mereka, tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi secara mutlak, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah tiga generasi pertama umat Islam. Melebihi para sahabat nabi-nabi terdahulu. Tetapi tentu tidak mungkin melebihi para nabinya. Tapi melebihi para sahabatnya, murid-muridnya, para nabi terdahulu. Karena Nabi SAW telah menegaskan, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian generasi berikut, tabi'in. Kemudian generasi berikut, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya tapi jemaah sekalian itu bukan sebuah jaminan pribadi-pribadi mereka maksum tidak mungkin salah bukan jaminan ini yang perlu kita pahami kalau kita memperlakukan seorang ustadz seorang kiai, seorang wali, seorang habib seakan-akan ucapannya nggak mungkin salah itu namanya kita sudah menuhankan dia atau menyamakan dia dengan Nabi Muhammad SAW itu melampaui batas itu penghormatan yang berlebihan melampaui batas karena dia Habib karena dia Kiai karena dia Ustadz besar seakan-akan semua yang dia katakan gak mungkin salah selalu benar tidak jemaah sekalian ini wali yang paling tinggi para sahabat tidak ada lagi para wali yang lebih tinggi daripada mereka tapi ternyata mereka juga terjerumus dalam kesalahan. Namun bedanya kalau sahabat berbuat salah dan mereka kemudian menyadari kesalahannya, mereka langsung taubat. Itu sifat para sahabat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina idha fa'alu fahishatan au anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim orang-orang yang berbuat perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri mereka langsung mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka itu sifat sahabat kalau berbuat salah ketika mereka menyadari itu salah mereka langsung bertobat yang maksum itu kalau sahabat sudah sepakat ijma itu nggak mungkin salah Makanya kita diharuskan mengikuti jalannya para sahabat, maksudnya ijma mereka. Dan kalau mereka ber berbeda pendapat dalam satu permasalahan, maka pasti kebenaran itu ada di antara pendapat mereka. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau dalam satu permasalahan sahabat punya dua pendapat, Sebagian berpendapat A, sebagian berpendapat B. Kata Imam Syafi'i, apa yang aku lakukan? Aku pasti memilih salah satu darinya. Kebenaran pasti ada di pendapat A atau B. Dan tidak mungkin pada pendapat C yang bukan pendapat mereka. Tidak mungkin aku menambahkan pendapat yang baru, nggak mungkin. Kebenaran itu pasti ada di salah satu dari dua pendapat mereka. Yang mana yang benar? Kata Imam Syafi'i, aku akan pelajari dulu. Yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang aku ambil. Jadi, walaupun sahabat berbuat salah, tapi tidak mungkin mereka salah semuanya. Dan kalau mereka sepakat, itu pasti benar. Baik, jadi ini juga pelajaran yang bisa kita petik. Bahwa para wali Allah mungkin terjerumus dalam kesalahan. Bukan syarat menjadi wali Allah berarti dia sudah nggak mungkin salah. Iya. Jadi jemaah sekalian, sudah jelas sahabat melakukan kesalahan, kenapa diikuti? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, dahulu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan, maka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan teguran kepada mereka berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah. Kalau sekarang kita buat-buat sendiri benar dan salah, siapa yang mau menegur kita kalau salah? Nabi SAW sudah wafat. Iya. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan kebenaran itu tetaplah pada ucapan Nabi Muhammad SAW. Artinya, walau sahabat melakukan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujui, maka tetap salah. Nah sekarang siapa yang bisa menyatakan saya setuju dengan amalanmu, amalanmu benar? Nggak ada yang bisa selain orang yang Allah berikan tugas untuk itu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban yang keempat, agama ini sudah sempurna. Sudah sempurna artinya tidak mengandung kekurangan sedikit pun dan artinya semua kebaikan yang kita butuhkan sudah ada dalam agama ini karena sudah sempurna dan apabila sudah sempurna pasti semuanya sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua kebaikan sebab agama sudah sempurna berarti semua kebaikan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita berbuat-buat sendiri menambah-nambah sendiri secara tidak langsung kita mengatakan agama ini belum sempurna atau secara tidak langsung kita mengatakan agama ini sudah sempurna tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semuanya sehingga perlu saya tambahi ini jemaah sekalian bahayanya orang yang menambah-nambah di dalam agama iya kemudian jawaban berikutnya yang terakhir dalil-dalil tentang larangan menambah-nambah dalam agama itu sudah sangat jelas terang di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma minhu raddun. Barang siapa menambah-nambah membuat-buat dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Lalu ada sebagian orang mencari-cari dalil untuk menolak hadis yang sudah jelas ini. Maka jemaah sekalian, mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ta'wili. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, mereka akan mencari yang mutasyabih yang belum jelas yang masih bisa ditafsirkan ke kiri dan ke kanan semau mereka untuk apa? untuk menyesatkan manusia dan membuat-buat tafsir sendiri tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mungkin ini jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini semoga bermanfaat. Barangkali ada Sebagaimana pernah kita sampaikan Termasuk metode ahlus sunnah wal jamaah Mengimani nama-nama dan sifat Allah sesuai zahir Tidak menafsirkan hingga keluar dari makna zahir Contohnya Allah istiwa Di atas arsh Zahirnya berada di atas arsh Enggak boleh kita tafsirkan oh, maksud istiwa itu bukan berada di atas ars, tapi berkuasa. Contohnya Allah punya tangan. Zahirnya tangan ya tangan. Enggak boleh kita tafsirkan, oh itu bukan maksudnya tangan, maksudnya kekuatan. Allah enggak punya tangan tapi kekuatan maksudnya. Jadi membiarkan sesuai zahirnya itulah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Nah pertanyaannya, Kenapa kita tidak biarkan waktu sesuai zahirnya? Tapi kita tafsirkan itu bukan maksudnya nama Allah waktu, tapi maksudnya adalah Allah yang menguasai, yang memiliki waktu. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada dalilnya. Ya jadi yang tidak boleh itu menafsirkan tanpa dalil. Tidak ada dalil sama sekali orang menafsirkan maksud tangan Allah nggak punya tangan tapi kekuatan betul Allah maha kuat tapi arti tangan bukan kekuatan nggak ada dalil maknanya istawa menjadi istaula berkuasa nggak ada dalil bahkan secara bahasa pun tidak secara bahasa pun tidak iya kata para ulama tidak ada ahli bahasa Arab yang menafsirkan istawa dengan istaula kecuali seorang Nasrani yang bernama Al-Akhtal. Bagaimana mungkin seorang muslim meninggalkan zahir Al-Qur'an dan sunnah demi mengikuti Al-Akhtal? Dan bahkan istaula itu sendiri artinya bukan sekedar berkuasa. Beda dengan al-mulk. Al-mulk itu berkuasa secara mutlak, tapi istaula artinya berkuasa setelah mengalahkan. Bagaimana mungkin Allah mengalahkan yang lain dulu baru bisa berkuasa? Tidak mungkin. Itu secara bahasa. Jadi nggak ada dalilnya. Adapun menafsirkan waktu artinya yang menguasai waktu ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis itu sendiri, lanjutan hadisnya. Yukallibul layla wan nahar. Nabi SAW mengatakan Allah adalah waktu Dialah yang membolak-balikan waktu Berarti maksud Allah dialah waktu adalah yang menguasai waktu. Jadi tafsir yang terlarang adalah tafsir tanpa dalil. Tafsir tanpa dalil. Jadi ahlu sunnah bukan tidak mentafsir sama sekali. Menafsirkan tapi disertai dengan dalil. Dan tafsir tanpa dalil sebenarnya juga nggak pantas disebut tafsir. Juga nggak pantas disebut takwil itu lebih pantas disebut sebagai tahrif, penyelewengan. Iya. Jadi itu bedanya. Wallahu alam. Mungkin ada yang lain silahkan. Penjelasan tentang sholat dua salam itu ya. Tentang? Sholat dua salam apakah itu termasuk seperti ini? assalatu salatu Sholat dua salam itu seperti itu. Ya. Salamullah. Tadi sudah kita jelaskan, salam itu dua makna. Kesimpulannya adalah Assalam dalam kalimat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah nama Allah Assalam yang berarti maha selamat dari segala kekurangan dari semua aib, dari semua celah. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla semuanya sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Sehingga makna Assalamualaikum adalah semoga Allah yang maha selamat menganugerahkan keselamatan kepadamu. Makna yang kedua, Assalam bisa jadi bermakna At-Taslim Yang artinya menyelamatkan. Sama dengan al-kalam maknanya adalah at-taklim. Jadi assalam bermakna at-taslim artinya semoga Allah menyelamatkanmu atau menganugerahkan kepadamu keselamatan.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.